Mitra bisnis, baru saja disahkan Undang-Undang Pemilu mendapat gugatan. Partai-partai politik kecil mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal ketetapan ambang batas keterwakilan di parlemen sebesar 3,5 persen yang diberlakukan secara nasional. Pasalnya, ketentuan itu sangat memberatkan bagi partai-partai politik kecil dan dinilai sebagai cara menghabisi partai-partai kecil. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa pendapat Anda mengenai peraturan aturan ambang batas keterwakilan itu? Kalau menurut saya ya, sebaiknya partai di Indonesia itu jangan lebih daripada 3 sampai 5 lah. Ya, jadi yang kecil-kecil itu saya pikir nggak ada guna juga untuk apa. Lebih gabung aja dia dengan yang gede-gede supaya diperbaiki sehingga lebih gampang mengatur negara ini. Kalau terlalu banyak partai ini nggak ada beres saya lihat. Ya, jadi lebih baik kalau saya setuju aja ke tambang batas itu tambah banyak. Jadi partai besok itu tinggal lima misalnya. Sehingga akhirnya kita mereka bisa berkoalisi, beroposisi lebih gampang. Jangan seperti sekarang ini semua ngomong tapi tidak jelas kita yang mana yang koalisi, yang mana yang oposisi. Jadi saya pikir itu kalau kita sih terima-terima saja. Kalau yang partai kecil-kecil itu saya nggak tahu lah saya pikir tak guna buat kita itu untuk kepentingan rakyat kita nggak ada guna lagi terlalu banyak partai di sini nggak ada hasilnya merdeka kita lihat ratusan partai sampai sekarang ini nggak ada satu yang baik kalau partai itu juga untuk rakyatnya gimana apa yang you harapkan kalau partai itu cuma dipakai untuk cari kekuasaan cuma cari kekayaan itu apa itu tapi pak pada zaman orde baru cuma tiga partai tapi juga diprotes pak iya selama pemimpinnya itu cuma nggak memikirkan rakyatnya tentu semua orang protes tapi kalau ini kalau kita lihat pengalaman di dunia ya, partai itu hanya baik kalau misalnya kalau ada dua aja, satu yang posisi, satu yang yang yang, yang memerintah. Sehingga jelas. Dulu maksudnya Soeharto itu kan sebenarnya tiga partai itu juga ada untuk begitu, tapi kan setelah itu dia salah gunakan sendiri. Dua kalau bisa supaya satu yang posisi, satu yang pemerintah. Jadi jelas, ada kali pemilu jelas itu di Amerika dan lain-lain. Jangan kayak kita ini berubah-ubah terus. Nah, berbicara mengenai pemilu yang masih dua tahun lagi, tapi kok saat ini sudah mulai panas ya Pak? ya itulah. Sebenarnya ini sebenarnya juga menurut saya karena pemimpin kita yang lemah juga. Jadi semuanya jadi cepat terlalu cepat panasnya gitu. Sebenarnya kalau semua merasa ini kepentingan rakyatnya ini nomor satu kan tidak ada yang ribut lima tahun dua tahun sebelumnya sudah mau orang sudah pikir mau pemilu aja seperti besok kita pemilu secepatnya. Jadi ya ini semuanya tidak lepas daripada tidak jalannya daripada kepemimpinan kita yang lemah, nggak jalan pemerintahannya nggak jalan seperti apa yang kita inginkan sehingga akhirnya orang pikir ya sudahlah mulai sekarang aja politik daripada yang lain juga tidak bisa bikin apa-apa. Tapi Pak nanti kalau pimpinannya otoriter banyak diprotes lagi. Nggak perlu otoritas, caranya bagaimana berkomunikasi bisa bicara, eh, memperlihatkan bahwa dia concern dan apa yang dia buat itu untuk rakyat ya toh. Kita nggak perlu kembali kepada diktator. Kenapa negara negara maju itu bisa, Malaysia bisa. Dia nggak perlu ditaktor, dia juga maju. Yang namanya Singapura bisa, ya kan? Nggak usah you tiru seperti negara yang tiap jatuh bangun, jatuh bangun pemerintahnya itu, ya kan? Itu menurut saya yang kita harus tiru itu yang mana yang baik kita tiru, yang nggak baik jangan kita tiru. Tapi tak perlu kita melalui ditaktor. Kalau kita betul-betul mengatur koalisi yang baik, platformnya bersama-sama yang baik, itu semua saya pikir nggak perlu jadi diktator. Otonomi jalan, demokrasi jalan. Jangan karena diktator baru bisa jalan negara ini. Itu agak nggak betul menurut saya. Banyak negara demokrasi di dunia maju juga tanpa jadi diktator. Sekarang Latin Amerika lu lihat. Dulu dia diktator. Sekarang dia juga di negara demokrasi. berhasil. Argentina. Tapi kok dia maju bisa? Kok kita nggak bisa? Jangan salahkan diktatornya. Yang you salahkan diri lu. Itu yang penting menurut saya di negara ini. Demikian Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.